Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan na'am barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Terakhir kita ambil kita masih berada pada pembahasan masalah ijma'. yaitu kesepakatan para ulama di dalam hukum yang syar'i. Yang mana kesepakatan para ulama ini selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an was sunnah tentunya adalah hujjah. Karena al-hujjah Al-Qur'an was sunnah, kemudian al-ijma', kemudian al-qiyas as-sahih. Empat itu jangan sampai terlupakan. Empat itu adalah hujjah. Al-Qur'an was sunnah yang paling inti al-ijma' Nah barakallahu fikum disyaratkan tidak boleh berseberangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qiyas yang sahih pun juga tidak akan berseberangan Al-Qur'an Sunnah. Karena kalau kias itu kok berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah namanya kias yang fasid. Nah, kias yang fasid pertama kali yang bikin adalah iblis laknatullah alaihi. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias fasid adalah iblis sebagaimana dalilnya sudah kita lewati semuanya barakallahu fikum. kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih wa qauluhu rahimahullah halaman 169 itu ya. Ya kan? Nah, pantun yang ke-132. Ha, ya na'am. Ala tibari hukmi amrin qad hadas syaraan ka hurmatis salati bil hadas. Nah, kan itu yang ke-132 kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi, para ulama contohnya ijma' itu ijma'nya mereka di dalam satu hukum yang syar'i. Nah, seperti haramnya salat bagi orang yang berhadas. Eh, haramnya salat bagi orang yang berhadas ijma' itu. Ijma' sepakat semuanya. Eh, para ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin, orang awamnya pun paham kalau orang lagi berhadas, eh, dia belum wudhu atau dia tidak bersuci, maka salatnya enggak sah. Nah, paham ya? Haram bagi dia untuk salat ketika dia dalam keadaan ber, berhadas. Nanti dalilnya akan kita lewati. Mohon salah ya, ini namanya ijma', kesepakatan para ulama semuanya. Bahkan nanti diikutkan orang awam pun juga apa? meyakini gitu loh. Paham ya? Seperti itu nam. Walaupun istilahnya ijma'nya orang awam nggak dianggap aslinya ya, cuman istilahnya secara globalnya mereka pun paham dan yakin bahwasanya haram orang untuk melakukan salat dalam keadaan terhadas. Apa maksudnya? Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Hurmatus salati fil hadas zahiru kalamil muallif rahimahullah anna dalilaha al-jama'. Haramnya salat bagi orang yang berhadas, dohirnya ucapan mu'alif itu dalilnya adalah ijma'. Padahal ijma' ini hanya nyusul. Nyusul pengumat saja. Wa inna ada gak dalam Al-Qur'an harus wudhu Ada. Dalam as-sunnah ada. Berarti ijma' itu nyusul. Tapi dohirnya seakan-akan mu'alif ketika menukilkan contoh ini, naam dalilnya adalah ijma' saja bukan. Bukan berarti seperti itu. Kita bawa pada makna positif, bisa jadi mu'alif mengatakan di antaranya ijma' adalah contohnya, ijma'nya para ulama mengenai apa? Mengenai tidak diperbolehkannya sholat dalam keadaan berhadas. Wa illa dalilnya dari Al-Qur'an ada. Dari As-Sunnah juga ada mengenai apa wajibnya bersuci. Kita lihat. Walaysa kadzalika seperti itu kata beliau. Bal daliluha an-nassu qabla al-ijma'. Bahkan dalilnya itu nas. Kalau antum dengar lafaz nas itu artinya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Nah, karena Al-Qur'an nasun, as-sunnah Kalau dua-duanya namanya nassan. ya? Seperti itu nah barakallahu fikum. nasun minal Qur'ani eh, nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas. Dalil artinya. Paham ya? Dalil dari mana? Nas dari Al-Qur'an, nas dari as-sunnah. Bal daliluha an nasu qabla al-ijma'. Bahkan dalilnya itu nas. Dalil tentang haramnya salat bagi orang yang berhadas itu nas. Maksudnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' itu menyusul penguat. Mafhum? Eh, naam. Mafhum antum? Ewa. Kita lihat qabla ijma' sebelum ijma'. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Jangan keliru membacanya. Karena Syiah Rafidhah atau yang semisalnya mereka membaca wa arjulikum yang benar wa arjula. maktufnya ke wujuha. Karena kalau antum baca wa arjulikum maktufnya ke ru'us, itu nanti kalau antum nyuci kaki cuma diusap gini toh. Paham ya? Diucap ujungnya toh dah sah. Karena apa? Karena maktufnya ke masah. Kalau kepala kan enggak nyuci. Antum kalau wudu kepalanya cuci enggak antum? Cuci enggak Ibnu Mar? Kalau wudu, kepala antum dicuci enggak? Diusap. Bedakannya, mengusap sekali. Ini eh bada'a bi muqaddamati bi muqaddamati bi muqaddamati ra'si. Nah, ini maksudnya ini kemudian dikembalikan lagi sebagai permulaannya. Nah, langsung aja. Ini gini masukkan ke sini gini. Kena semuanya. Jangan seperti orang awam ini. Ada enggak orang awam itu? Gini-gini apa gini-gini itu? Itu enggak bisa dikatakan belum terwujudkan. Ngam. Dan bahkan yang afdal satu kali air tadi itu. Jadi sekali semuanya kena. Kami walaupun sebagian yang bolehkan Intinya apa? Intinya gini, gini, kemudian ini air sendiri enggak masalah tapi yang afdal langsungan tadi itu. Kalau sekalian ngambil sekali air tadi, ngusap plus dapat sininya. Paham ya? Nah, kalau orang orang awam gini. Paham ya? Biasanya gitu biasanya. Allah alam ya. Yang kena saksikan orang antum menyaksikan ya enggak tahu ya. Yang jelas seperti itu. Nah, kita lihat baik-baik karena kalau bacanya wa arjulikum berarti apa? Nanti maknanya Ngusap saja kaki itu. Kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila salati kumtum fi al madhi di sini. Tapi maknanya di sini idza aradtum ad-dukhul ila shalah. Karena kalau antum artikan al madhi berarti setelah salat berwudu. Iya enggak? Karena telah artinya kalau secara lubangnya ya fi al madhi. Tapi di sini maknanya apa? Idza aradtum ad-dukhul. Jika kalian ingin masuk untuk salat itu maksudnya. Seperti idza dakhala ahadukumul khala. Nah, apabila kalian ingin masuk ke khala itu kamar mandi atau WC. Nah, fal yakul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu idza dakhala, masuk dulu atau setelah masuk atau belum sebelum masuk? Padahal dakhala maknanya idza aradta an tadkhul. Paham ya? Terkadang seperti itu fi'il madhi yuradu bihi al mudhari' itu ada terkadang. Bentuknya fi'il madhi tapi yang diinginkan dengannya fi'il mudhari'. Seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalau antum artikan apabila kalian telah selesai salat, Nah, berarti wudunya selesai salat berwudu. Liru. Tapi apabila kalian ingin menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Nah, basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini kumur-kumurnya kok nggak ada, dijelaskan dalam as-sunnah. Jadi Al-Qur'an as-sunnah itu saling melengkapi. Paham ya saling melengkapi ya? Oh, ini kita wudu nggak perlu berkumur-kumur. Nah, ini buktinya dalam ayat cuma langsung wajah langsung. Lihat di dalam as-sunnah ada atau enggak? Paham ya? Jadi dalam lengkap ya mengenai tata cara wudhunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cuma mengandalkan Al-Qur'an saja. Al-Qur'an memang wahyu, tapi as-sunnah juga wahyu, pelengkap. Sehingga Al-Qur'an was sunnah difahmi salafil ummah. Seperti itu. Jadi kalau Al-Qur'an saja nggak cukup. Eh, kelompok-kelompok sesat yang digelar, digelari dengan apa? Qur'aniyun, eh, atau yang mereka mengandalkan isi Al-Qur'an saja, MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya Jangan, enggak cukup. Nah, kita lihat, maka cucilah basuhlah wajah-wajah kalian wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai marafiq mana marafiq? Sampai mana? Nah, siku. Paham ya? Sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum dan usaplah kepala-kepala kalian. Maksudnya kepala sebenarnya rambut ya, tentunya. Nah, barakallahu fikum dengan cara yang disebutkan dalam sunnah diawali dengan nah barakallahu fikum bagian paling depan kepala kemudian ke belakang sampai tengkuk ini kalau memungkinkan baru dikembalikan ke depan. Nah, paham ya? Kapan-kapan kalau sempat tak fotokopikan bagus sekali, kitabnya tipis nggak terlalu tebal. Ngam kaifiyatul wudu dan kaifiyatus shalah. Yang nyetak nah barakallahu fikum kalau tidak salah itu pemerintah Saudi. Jadi tipis, nah di situ dibahas langsung mulai dari wudu sampai zikir setelah salat. Tapi apa? Tanpa menyebutkan dalil, tapi sumbernya dari dalil. Maksudnya untuk meringkas saja. Jadi wudhu pertama kali ini, setelah itu ini, ini, ini, ini. Nah, itu semua ada dalilnya dari as-sunnah. Cuman di situ sengaja diringkas tanpa dalil sebutkan. ulama maksudnya. Nah, insyaallah taala kita akan baca pada kesempatan yang akan datang Insya Allah. Nanti fotokopi dulu ya, bagus sekali. Ngam tipis tapi mulai dari wudu sampai zikir setelah sholat. Paham ya? Karena zikir salah salat itu kan aslinya sebelum antum baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada bacaan dulu. Ada pikirnya Walaupun istilahnya kalau mencukupkan hal itu pun kalau bagi yang belum mampu insyaallah enggak masalah, cuman ada bacaan zikir sebelumnya itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti insyaallah kita akan fotokopikan dan kita lihat nanti kalau cukup kita bagikan satu persatu gratis. Paham ya insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum tipis kitabnya. Diajarkan anak kecil cocok sekali. Karena posisinya tidak terlalu panjang lebar karena dalilnya Nah paling kuat cuma ruah Bukhari, ruah Muslim tulisannya gitu, tapi kan hadisnya itu nggak disebutkan. Cuman kan rujukannya udah ada gitu loh. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum nanti insyaallah taala kita lihat. Nah, lanjutkan dulu. Eh, wa arjulakum lal ka'bain dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ka'bain. Mana ka'bain? Sampai mana? Mata kaki. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu semuanya Naam adalah apa? Dalil mengenai wudhu. Adapun untuk untuk atamat mat, atamat mat apa tamat mat itu? <laughs> Atau atamat mut apa tamat mut? Berkumur-kumur. Itu disebutkan dalam as-sunnah. Nah, dan nanti rinciannya dilihat dalam kitab fikih kita lihat wal amru bil ghusl nahyun anit tark ya kan perintah untuk mencuci berarti larangan untuk meninggalkan maksudnya wudhu di sini kan diperintahkan berarti meninggalkan itu haram Naam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Hingga dia berwudu. Nah, wudu ini tentunya dengan apa? Debu atau air? Nah, kalau dengan debu apa namanya? Tayamum. Tayamum disyariatkan pada dua keadaan apa? ketika tidak ada air. Dua. Pakai gigi? Ya, ketika tidak mampu untuk menggunakan air. Air ada banyak melimpah tapi nggak mampu untuk menggunakan air. Paham ya? Kalau teman karena sakit itu kan masih umum, sakit gigi itu nggak. Contohnya ya, tapi disebutkan ketidakmampuannya ya. Jadi ketika tidak mampu menggunakan air walaupun air banyak dia tayamum boleh. Yang pertama ketika air tidak ada. Nah, tapi tidak adanya ini ketika air tidak ada di rumah, tapi masjid melimpah itu boleh enggak tayamum? Di rumah enggak ada air. Eh, sanyo mati. Kemudian keran pun dialirkan enggak ngalir juga. Tapi kalau ke masjid banyak airnya. Tayamum enggak di rumah? Eh? Kan enggak ada air. Biar <laughs> nyari dulu. Nyari dulu yang kira-kira barakallahu fikum hafizakumullah dia memungkinkan untuk mencari dan tidak sampai keluar dari batasan waktunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Bukan berarti kalau nggak ada air di rumah langsung tanya mumpung nggak dilihat dulu. Mungkin sebelahnya teman masjid sebelahnya ada atau semisalnya. Nah. Kita lihat, idan hada sabitun bin nasni. Jika demikian berarti wudhu ini setelah datang pendalilannya di dalam atau telah datang dengan nas dengan dalil Al-Qur'an. Naam dan as-sunnah wala hajah ilal qaul bi annahu sabitun bil ijma'. Enggak perlu lagi diucapkan bahwasanya telah ditetapkan dengan ijma'. Itu hanya tambahan saja maksudnya itu. Jadi sebutkan pertama dulu qala Allah, qala Rasul, ijma'. Itu loh caranya. Tahu ya? Jadi kalau pendalilan seperti itu kan qala Allah taala kada wa kada. Qala Rasulullah SAW kada wa kada. Kemudian baru ijma'. Ajma'ul ulama ala hurmatis shalah nam bila barakallahu fikum ma'al hadas misalkan. Seperti itu. Para ulama telah ijma' sepakat tentang haramnya salat bersamaan dia masih memiliki hadas yaitu belum bersuci. Naam. Mafhum soalnya ya? Kita lanjutkan dikit lagi. Qala rahimahullah berkata rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah wa tujja bil ijma'i man dil ummah la ghairiha idza la ghairiha id khussisat bil ismah. Naam. Dan dijadikan hujjah dengan ijma' ini adalah orang yang dari kalangan umat ini masih ijma'nya umat ini bukan yang lainnya nah barakallahu fikum maksudnya bagaimana maksudnya kalau ijma'nya orang Yahud ijma'nya orang Nasara kita enggak menganggapnya atau ijma'nya orang-orang nam sebelum umat Rasulullah enggak dianggap juga. Paham ya? Seperti itu maksudnya harus dari kalangan apa mustahidi hadil ummah, ahli istihadnya umat ini. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat qaluhu Naam barakallahu fikum qaluhu min dil ummah ay min hadil ummah maksudnya. Naam, maksudnya dari kalangan umat ini yakni anal ijma' la yu'tabaru illa min hadhil ummah. Maksudnya ijma' itu enggak dianggap kecuali sumbernya dari umat ini. Paham ya? Ijma' tidak dianggap kecuali sumbernya dari umat ini. falaw istama'a ulama'u al-yahud ala hukmi mas'alatin min al-masail. Kalau seandainya para ulama Yahud mereka ijma' sepakat di atas satu hukum sebuah permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, wa ulama'un nasara dan ulama'nya orang-orang nasara ala hadal hukmi nafsih eh, terhadap hukum yang sama seperti ini fa innana la na'khudhu biqaulihim kita tidak akan mengambil ucapan mereka karena syarat ijma' harus sumbernya dari umat ini paham ya umat na'am yang kita sekarang berada di dalamnya na'am fa innana la na'khudhu biqaulihim kita enggak mengambil ucapan mereka fal ibratu bi ijma'i ulama'il muslimin faqat kata beliau maka yang dijadikan patokan adalah ijma' kesepakatannya para ulama kaum muslimin saja. Ulama Yahud, Nasara tidak. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi ada syaratnya. Kita lihat. Wa qala rahimahullah khusisat bil ismah idhuna li ta'lil. Jadi itu terkadang artinya karena gitu ya. Nah barakallahu fikum na'am. Ta'allam ta'allama ilma misalkan. Oh, ta'allama eh, ta'allamil ilma. Naam. Pelajarilah pelajarilah ilmu. It annal ilma muhimun misalkan. It annal ilma muhimun dikarenakan ilmu. Itu takliliyah. Paham ya? It terkadang artinya takliliyah. Nah, barakallahu fikum walaupun terkadang it itu maknanya ada yang lain. Dzarfun. Paham ya? Ada it, ada itman itu. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Eh, kemudian ada it ada idza, It ada idza. Kalau idza dzarfun, it juga dzarfun, cuman bedanya apa bedanya? Nah bedanya itu. Kalau itu darfun lima madha minus zaman. Ketika, ketika berita terjadi, ketika itu. Tapi kalau ida apabila, apabila nanti. Paham ya? Jadi kalau ida darfun lima yastaqbilu minus zaman. Kalau ida apabila, yang namanya apabila kan nanti. Tapi kalau ketika kapan? Telah lampau belum? Telah lampau atau sudah? Sudah sama aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sudah terjadi istilahnya ya. Sudah terjadi. Kita lihat yakni anal ijma'a alladhi yakunu hujjatan huwa ijma'u hadhil ummah duna ghairiha maksudnya ijma' yang dianggap sebagai hujjah adalah ijma' dari kalangan umat ini bukan yang lainnya minal umam bukan dari yang lainnya dari kalangan umat-umat yang sebelumnya tapi dari kalangan umat ini wa 'allala dzalika rahimahullah bil ismah nah barakallahu fikum dan muallif eh, memberikan apa alasan mu'alif di sini yaitu al-Imam Al-Amri memberikan alasan dengan ismah Maksudnya ismah itu bagaimana maksudnya itu? maksud ismah maksudnya bagaimana? Diberikan seakan-akan apa dianggap itu ismah itu yang terjaga dari kekeliruan, terjaga dari kesalahan. Nah, li'annaha makhsusatun bil ismah. Nah, karena apa? Karena nah barakallahu fikum dikhususkan umat ini dengan apa ismah penjagaan. Karena enggak mungkin umat ini semuanya bersatu di atas kesesatan. Pasti ada saja orang yang nah barakallahu fikum menebarkan al-haq dan menyampaikan kebenaran. Paham ya? Memang dapat rekomendasinya walaupun istilahnya bukan berarti maksum dari kesalahan, enggak maksud itu enggak mungkin kalau semuanya sepakat di atas kesalahan. Pasti ada satu orang, dua orang atau ada juga para ulama yang tetap di atas al-haq, ya enggak? Karena hadisnya nanti ada yang lain itu loh selain hadis yang akan kita baca ini. Kita lihat wa ghairuha lam yukhassas. Sedangkan yang lainnya enggak dikhususkan. Tapi kalau umat ini khusus. La tastami ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin umatku seluruhnya berkumpul di atas kesesatan. Paham ya? Pasti ada kebenaran al-haq yang senantiasa tampak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al haq. Akan senantiasa terus-menerus ada dari kalangan umatku yang nampak unggul di atas al-haq. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi menunjukkan bahwasanya enggak mungkin kalau semuanya sepakat di atas kesesatan itu ya. Nah, kita lihat, fa inna hadha nassun fi anna hadhil ummah ma'sumatun minal khata'. Maka sungguhnya ini adalah nas pendalilan bahwasanya umat ini terjaga dari kesalahan. Wa kadzalika qaulu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Dan seperti itu pula lah kami jadikan kalian adalah umat yang adlan khiyara, umat yang pertengahan, jujur dan pilihan litakunu agar kalian menjadi saksi-saksi di hadapan manusia nanti. Fahum syuhada'u 'alan nas. Mereka itu umat ini adalah apa? Nah, para saksi nanti untuk manusia. Wa hadza yashmalu syuhada' 'ala af'alin nas wa syuhada' 'ala ahkami af'alin nas. Dan ini mencakup menjadi saksi ini mencakup menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia atau menjadi saksi terhadap hukum-hukum perbuatan manusia. Paham ya? Karena perbuatan manusia itu kan ada hukum-hukumnya, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib kan itu. Ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya apa makruh. Nah, seperti itu na'am barakallahu fikum. Wa hadha yadullu ala anna ijma'a hadhil ummah hujjah. Ini menunjukkan bahwa ijma'nya kesepakatan umat ini adalah hujjah. Tapi ingat-ingat ya, kesepakatan yang diinginkan di sini mau tidak mau berdasarkan dalil yang ada adalah kesepakatan di atas al-haq. Kesepakatan di atas apa? Dalil. Karena nggak mungkin umat ini semuanya sepakat di atas batil itu nggak mungkin. Karena ada saja orang-orang yang masih di atas al-haq. Paham maksudnya ya? Paham? Ya, nah. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum atau kita cukupkan dulu ya. Insya Allah taala yang berikutnya nah karena masih tanya jawab tanya jawab dan juga permasalahan yang penting Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin.